Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis Kemudian setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menaiki langit demi langit lalu kemudian ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan kewajiban salat lima waktu dengan proses yang telah kita jelaskan sebelumnya dari berpulang baliknya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam dari kewajiban 50 kali salat 5 waktu 50 kali salat sehari semalam lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada hamba-hambanya kepada umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi lima kali salat dalam sehari semalam yang kedudukannya sama dengan 50 kali salat sehari semalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan perjalanan tersebut dengan ruh beliau demikian pula dengan jasad beliau menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat mayoritas dari kalangan para ulama dan itu yang zahir dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Jalla wa'ala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan yang sahih dalam permasalahan ini bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau telah ditanya hal ra'aita rabbak apakah engkau melihat Rabbmu maka beliau menjawab nurun anna arah cahaya bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah ru'ya manamiyah, penglihatan beliau di dalam mimpi sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Ibn Abbas dan yang lainnya. Lalu kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini kepada kaumnya, maka orang-orang Quraisy semakin keras pula kedustaan mereka pada saat mereka mendustakan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menganggap bahwa yang demikian adalah merupakan perkara yang mustahil yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia dalam waktu perjalanan semalam akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan kaum muslimin dan yang men, yang terdepan di antara kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang senantiasa membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu di musim-musim haji. Sebab musim-musim haji merupakan masa-masa di mana kaum Arab mereka berdatangan dari berbagai daerah kabilah-kabilah Arab mereka datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji maka ini merupakan kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah tauhid menyampaikan ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala semoga saja di antara mereka ada yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan man rajulun yahmiluni ila qaumihi fa ila qaumi fayamna'uni hatta uballigha risalata rabbi siapakah di antara uh, mereka yang datang yang rela untuk membawa aku kepada kaumnya lalu dia memberikan perlindungan kepadaku untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي karena sesungguhnya kaum Quraisy mereka telah mencegah aku untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan begitulah uh, aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana beliau senantiasa menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang yang berdatangan ke Makkah semoga saja di antara mereka ada yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam al-Islam. Dan ini merupakan awal permulaan yang kemudian mempertemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Ansar yang mereka datang dari Al-Madinah An-Nabawiyah uh, untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa orang di antara mereka sehingga ini adalah merupakan awal kali uh, awal yang menjadi sebab di mana tersebarnya Islam dan semakin bertambahnya jumlah kaum muslimin di Al-Madinah An-Nabawiyah. Lalu berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala faslun wa kana mimma sana'a Allah li ansarihi min al aus wal Khazraj. أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن وكان مما صنع الله لأنصاره dan termasuk di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada penolong-penolong agamanya, penolong-penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Ausi wal Khazraj dari kabilah Aus dan kabilah Al-Khazraj. Penyebutan Al-Ansar, penyebutan Al-Ansar yang sebelumnya di zaman jahiliyah penyebutan atau gelar Al-Ansar ini belum disematkan kepada mereka kepada orang-orang yang tinggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kabilah Aus demikian pula Khazraj. Dahulu belum ada penamaan Al-Ansar. Namun penamaan Al-Ansar tersebut berdekatan dengan penamaan Al-Muhajirin. Al-Muhajirin para sahabat yang mereka berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju ke Al-Madinah Nabawiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai Al-Muhajirin. Demikian pula Al-Ansar mereka disebut Al-Ansar disebabkan karena mereka adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala penolong-penolong Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yang memberikan pertolongan kepada para sahabat yang berhijrah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah yang dahulu bernama Yathrib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan penyebutan kaum Al-Ansar. Dan penyebutan Al-Ansar ini merupakan penamaan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nama yang mereka buat sendiri, bukan nama yang dibuat oleh para sahabat sendiri yang mereka sandarkan kepada diri-diri mereka, tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin demikian pula dari kaum ansar disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Ghailan bin Jarir beliau mengatakan qultu li Anasin aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ara'aita ismal ansar kuntum tusammawna bihi am sammakumullahu bihi apa menurutmu tentang penamaan al-ansar Apakah nama Al-Ansar ini merupakan nama yang kalian diberi nama dengannya? Ini, apakah Rasul yang memberi nama ataukah mereka yang memberi penyebutan tersebut terhadap diri diri mereka? Am bihi atau yang memberi nama Al-Ansar kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bal sammanallahu bihi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama kami dengan nama Al-Ansar tersebut. Dan Al-Ansar adalah merupakan penyebutan bagi mereka yang menjadi penduduk Madinah yang terdiri dari dua kabilah yang besar. Kabilah Al-Aus dan kabilah Al-Khazraj. Dan ini adalah merupakan dua nama kabilah yang besar. Al-Aus. Dan Aus ini asalnya adalah merupakan nama. Nama orang. Al-Khazraj juga merupakan nama orang. Yang mereka ini adalah dua orang yang bersaudara. Mereka berasal dari kabilah Al-Azd. Dari kabilah Al-Azd. Al-Aus dan Al-Khazraj ini adalah dua orang yang bersaudara. Nah, dari keturunan mereka yang berdua ini, mereka pun disebut dengan kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj. Dan keduanya Al-Aus dan Al-Khazraj ini adalah anak dari seorang yang bernama Harithah. Harithah bin Tha'labah. Dan dia berasal dari Banu Qahtan. Adapun ibu mereka berdua, ibunya Aus dan Khazraj itu bernama Qailah. Qailah bintu Amr. Oleh karena itu kadang-kadang kabilah eh, Al-Aus dan kabilah Al-Khazraj mereka ini disebut sebagai Banu Qailah. Banu Qailah ini disebut yang dimaksud adalah Al-Aus demikian pula Al-Khazraj. Dan dua kabilah ini sebagaimana yang kita sebutkan merupakan dua kabilah terbesar yang ada di kota Nabi. Selain dari Ahlul Kitab tentunya dari bangsa Yahud. Adapun Aus dan Khazraj ini bukan dari Ahlul Kitab mereka dari kaum musyrikin yang menyembah berhala, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Khazraj ini kabilah yang lebih banyak ya jumlahnya dibandingkan kabilah Al-Aus. Al-Khazraj lebih besar jumlahnya dibandingkan Al-Aus. Oleh karena itu nanti akan kita jelaskan bahwa Al-Aus ini ketika terjadi perseteruan dan pertengkaran bahkan perkelahian, saling bunuh membunuh, peperangan yang terjadi di antara suku Aus dan Khazraj, Al-Aus ingin meminta bantuan kepada kaum Quraisy agar mereka mendapatkan suntikan bantuan kekuatan dari kaum Quraisy untuk menghadapi kabilah Al-Khazraj. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Dua kabilah ini adalah merupakan dua kabilah yang selalu melakukan pertempuran dalam jarak dalam waktu yang demikian lama. Ya berpuluh-puluh tahun bahkan sampai ratusan tahun dari satu generasi menuju ke generasi yang berikutnya sering terjadi peperangan di antara mereka. Di antara peperangan yang paling sengit yang terjadi di antara mereka adalah peperangan yang disebut dengan Yaumu Bu'ath. Peperangan yang disebut dengan Yaumu Bu'ath, hari Bu'ath Bu'ath itu adalah sebuah daerah yang ada di dekat uh, kota Madinah. Daerah yang ada di dekat kota Madinah dan di sanalah terjadi pertempuran yang besar antara suku Aus dan suku Khazraj ini. Dan pertempuran Bu'ath ini itu terjadi kurang lebih lima tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Jadi seakan-akan peristiwa Bu'ath ini menjadi tautiah, menjadi awal ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, berhijrah ke Madinah lalu kemudian eh, menjadi sebab pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada dakwah beliau di mana mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kabilah Aus dan Khazraj ini dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan mereka menjadi orang-orang yang bersaudara di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah jalla wa'ala mengingatkan kepada mereka khususnya kepada kaum ansar bahwa mereka dahulu bermusuh-musuhan, pertempuran yang sering terjadi di antara mereka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan mereka. Maka termasuk di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap kaum Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj annahum kanu yasma'una min hulafaihim min Yahudil Madinah bahwa mereka itu seringkali mendengarkan dari sekutu-sekutu mereka dari kaum Yahudi yang tinggal di kota Madinah anna nabiyyan mab'utsun fi hadzal zaman bahwa akan muncul seorang nabi yang diutus pada zaman ini. Dan ini sudah pernah kita jelaskan pada awal-awal kitab ini di mana kita menjelaskan sebab sebab uh, yang menyebabkan kaum muslimin atau mereka para sahabat yang tinggal di kota Madinah demikian cepatnya mereka menerima Islam karena mereka mendengarkan dari ahlul kitab dan ahlul kitab mereka mengetahui itu dari kitab yang mereka baca dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ketika diganggu oleh orang-orang musyrikin mereka selalu mengatakan tunggu kami bersabar dan tidak lama lagi akan diutus seorang nabi di akhir zaman ini. Apabila dia telah keluar dan apabila dia telah diutus, maka kami akan mengikutinya lalu kemudian kami akan berperang melawan kalian bersama nabi yang diutus di akhir zaman ini. Dan itu sering mereka sampaikan dan didengarkan oleh orang-orang musyrikin yang tinggal di kota Madinah. Sehingga ketika mereka mendengarkan berita tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengarkan tentang tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran apa yang beliau sampaikan maka semakin menguatlah apa yang mereka dengarkan dahulu dari bangsa Yahudi bahwa akan ada seorang nabi yang diutus pada akhir zaman sementara kaum Yahudi mereka uh, enggan untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka yang dahulu kaum musyrikin justru mereka yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawa'adunahum bihi idza harabuhum dan mereka selalu ya menjanjikan kepada mereka ketika kaum musyrikin memerangi mereka. Ini bangsa Yahud. Wa yaquluna dan mereka mengatakan inna sanaqtulukum ma'ah qatla 'adin wa iram dan mereka mengatakan sesungguhnya kami akan membunuh kalian, kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut seperti diperanginya kaum Ad dan kaum Iram. Kaum Iram disebut juga Zatul Imad yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yani mereka menjanjikan bahwa kami akan beriman dengan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kami bersamanya berjihad melawan kalian. Wa kana al-ansaru yahujjuna al-baita kama kanatil arabu tahujju dan kaum ansar mereka juga seringkali datang ke Baitullah Haram untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana halnya keumuman bangsa Arab mereka rutin datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji wa ammal yahudu fala adapun bangsa Yahudi mereka tidak pernah menunaikan ibadah ibadah haji dan ibadah haji yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika itu adalah peninggalan dari ibadah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Hanya saja terjadi perubahan. Mereka menunaikan ibadah haji. Namun ibadah haji yang seharusnya mengagungkan Allah dengan tauhid. Mereka menggantinya dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat mereka beribadah, mereka dalam ibadah haji itu membangga-banggakan sesembahan-sesembahan mereka berhala-berhala mereka. Masing-masing daerah yang mereka dari bangsa Arab kabilah ini datang ketika mereka beribadah yang mereka sebut adalah sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. Demikian pula kabilah Arab yang datang dari tempat yang lainnya ketika datang untuk beribadah, menunaikan ibadah haji yang mereka sebutkan adalah berhala-berhala mereka. Jadi antara talbiyah yang disebutkan di masa jahiliyah Ya, ketika mereka bertalbiyah mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik il, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ini tambahan yang mereka tambah yang tidak diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang seharusnya talbiyah itu adalah tauhid, namun dengan tambahan tersebut mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringnya mereka datang, termasuk di antara mereka adalah dari bangsa Arab yang tinggal di Madinah, khususnya dari kalangan Aus dan Khazraj, mereka sering datang menunaikan ibadah haji. Ini kesempatan bagi Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa beliau mendatangi kabilah-kabilah itu. Menawarkan kepada mereka Islam. Man yahmiluni ila qawmihi fayamna'uni hatta uballigha risalata rabbi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha risalata rabbi ini terus disampaikan dan mengajak mereka agar kemudian mereka menerima Islam dan mereka kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala falamma ra'al ansaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa ila Allah taala maka tatkala kaum ansar mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala wa ra'au amarati sidqi alaih dan mereka melihat tanda-tanda kejujuran yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu maka mereka pun mengatakan hadza wallahi alladzi tawa'adakum yahudu bihi demi Allah orang inilah yang dijanjikan oleh bangsa Yahud kepada kalian Orang inilah yang sering kali disebut oleh kaum Yahudi kepada kalian bahwa akan ada seorang nabi yang diutus pada akhir zaman. Fala yasbiqunnakum ilaihi. Maka jangan sampai mereka mendahului kalian untuk mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka melihat bahwa ini merupakan kesempatan kebaikan. Mereka tidak ingin jangan sampai bangsa Yahud mendahului mereka dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang menjadi sebab ya termasuk di antara sebab terbesar mereka sangat mudah untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena apa yang telah mereka dengarkan dari lisannya kaum Yahud yang memberitakan tentang diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa eh, tanda-tanda uh, tanda -tanda kebaikan yang menunjukkan bahwa Islam itu mulai diterima oleh mereka yang datang dari kota Madinah. Hadithu Suaid ibn Samit. Berita atau cerita tentang Suaid ibn Samit. Dan Suaid ibn Samit ini juga seorang yang berasal dari Madinah. Beliau berasal dari suku Aus. Ya. Wa kana Suaid ibn Samit akhu Bani Amr ibn Auf min al-Aus dan adalah Suaid ibnu Samit ini dia adalah saudaranya Banu Amr bin Auf minal Aus dari suku Aus dari kabilah Aus qad qadima Makkah di mana dia datang ke Makkah seperti datangnya yang lain untuk menunaikan ibadah haji Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yub'id wa lam yujib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi Suaid bin Samit. Namun kata Ibnu Katsir falam yub'id wa lam yujib. Beliau tidak mendustakan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak nampak pula ya kejelasan bahwa beliau menerimanya. Falam yub'id wa lam yujib. Eh, wa lam Walam yura annahu istajaba da'watan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tidak terlihat bahwa beliau mendustakan juga tidak. Menerima secara terang-terangan juga tidak. Ya. Menerima secara terang-terangan juga tidak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan al-Islam, menyampaikan tauhid kepada Sayyidina Samit, kondisinya tidak jelas. Apakah dia masuk ke dalam Islam atau tidak? Kalau dikatakan bahwa dia meninggalkan kekufuran juga tidak jelas. Buktinya dia mendengarkan dengan baik dan kelihatan bahwa dia menerima. Kalau dikatakan bahwa dia masuk ke dalam Islam juga tidak ada penjelasan. Tidak ada yang menunjukkan bahwa dia mengucapkan dua kalimat syahadah atau menunjukkan bahwa dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yub'id wa lam yujib. Thumman sarafa ila al-Madinah. Kemudian beliau balik ke Madinah faqutila fi ba'dhi hurubihim maka dia pun terbunuh di sebagian peperangan mereka yaitu peperangan yang disebut dengan Yaumul Bu'ats peperangan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj wa kana Suwaidun hadza ibnu khalati Abdul Muttalib dan Suwaid ini adalah anak bibinya anak bibinya Abdul Muttalib jadi ada hubungan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan dalam sebahagian riwayat bahwa Suaid ini semenjak masa jahiliyah dia e, menghafal beberapa kata-kata hikmah, kalimat-kalimat bijak yang disandarkan kepada Luqman Al-Hakim. Sehingga pada saat terjadi obrolan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suaid bin Samit maka Suaid pun menyampaikan beberapa kalimat-kalimat hikmah itu yang disandarkan oleh Luqman Hakim di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun mengatakan, Inna hadal qaul hasan. Ucapan ini ucapan yang bagus. Wa indi laka ahsanu minhu. Namun saya memiliki ucapan yang lebih baik dari apa yang kamu sebutkan. Maka mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Islam kepada Suaid ibnu Samit Nah, ketika Zaid bin Samit mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Suaid pun mengatakan inna hadzal qaula hasan. Ini kalimat yang bagus sekali. Ini ucapan yang bagus sekali. Namun tidak terlihat apakah beliau mengucapkan dua kalimat syahadat juga tidak nampak. Beliau hanya memuji ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak nampak dari beliau apakah beliau masuk ke dalam Islam atau tidak. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Isabah ketika menyebutkan biografi Suaid bin Samit eh, beliau menyebutkan bahwa eh, kondisinya tidak jelas. Disebutkan bahwa Ibnu Syahin mengatakan asyukku fi islami. Saya ragu tentang keislamannya. Abu Umar mengatakan anak asyukku fihi kama syakka ghairi. Saya juga ragu tentangnya seperti ragunya selain aku. Ya. Ada satu riwayat yang menjadi sandaran uh, <clears throat> bagi mereka yang merupakan hal yang memungkinkan apakah Suhaid bin Samit ini termasuk seorang muslim. Riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dari Asim bin Amr dari beberapa syekh dari kaumnya mereka menyebutkan bahwa suatu ketika Suaid ibn Samit datang untuk menunaikan umrah, datang ke Makkah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam, namun tidak terlihat bahwa dia mendustakan ucapan Rasulullah. Bahkan dia mengatakan inna hadal qaula hasan. Ini adalah ucapan yang baik sekali. Thumma sarafa kemudian dia balik kembali ke kampungnya dan dia pun terbunuh fakana rijalum min qaumihi yaqulun dan ada beberapa orang dari kaumnya mereka mengatakan inna lanurahu muslima kami menganggap bahwa dia adalah seorang muslim kata al hafidh ibnu hajar fa in sahha ma qalu lam yu'adda fi sahabah li'annahu lam yalqa nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'mina apabila yang disebutkan ini sahih ya maka ini menunjukkan bahwa Kalaulah dia muslim, tidak termasuk dari para sahabat. Disebabkan karena dia tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang mukmin. Kalaulah benar bahwa dia adalah seorang Muslim, maka masuk Islamnya dia belakangan. Pada saat dia bertemu Rasulullah, dia belum menjadi seorang Muslim. Sehingga kalau benar dia masuk ke dalam Islam, maka dia termasuk di antara mukhadram. Orang yang mendapati masa jahiliyah dan dia mendapati Islam, masuk ke dalam Islam namun dia tidak bertemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat dia masuk ke dalam Islam. Namun sebagaimana kita sebutkan eh, bahwa kondisinya masih belum jelas apakah Said bin Samit seorang muslim atau tidak. Yang jelas tidak nampak darinya bahwa dia mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian termasuk di antara kejadian yang menjadi awal mula tersebarnya Islam di uh, Al-Madinah An-Nabawiyah lalu kemudian diikuti dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah. Kejadian yang berikutnya Islamu Iyas bin Mu'adz wa qissatu Abil Haisar. Masuk Islamnya Iyas bin Mu'adz dan kisah Abul Haisar. Thumma qadima Makkah Abul Haisar. Kemudian datang lagi ke Mekah Abul Haisar. Abul Haisar dia bernama Anas bin Rafi' dan ini juga datang dari suku Aus ya, dari kabilah Al-Aus. Anas bin Rafi' fi fityatin min qaumihi bersama dengan beberapa pemuda dari kaumnya. Jadi mereka datang rombongan. Beda dengan sebelumnya Aswad bin Samit datang sendirian. Dan Eh, yang zahir bahwa datangnya Suhaib bin Samit adalah untuk menunaikan umrah. Namun datangnya Abul Haisar Anas bin Rafi' ini ternyata ada tujuan yang lain. Ya, bukan hanya sekedar untuk datang ke Baitullahil Haram. Sehingga dia datang rombongan bersama dengan kaumnya yang seluruhnya dari kabilah Al-Aus. Mim Bani Abdul Ashhal, dari Banu Abdul Ashhal. Yatlubuna al-hilfa. Jadi mereka datang tujuannya adalah untuk meminta al-hilf. Yang dimaksud al-hilf adalah bantuan ya agar terjadi persekutuan. Yang dimaksud di sini adalah permintaan bantuan mereka kepada kaum Quraisy. Sebagaimana kita sebutkan bahwa sudah terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj di Madinah. Sementara jumlah kabilah Al-Khazraj itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kabilah Al-Aus. Mereka jumlahnya lebih sedikit. Ah, mereka mengkhawatirkan kekalahan. Oleh karena itu mereka berusaha untuk mencari jalan, mencari suku-suku Arab yang memungkinkan untuk membantu dan menolong mereka untuk melawan bangsa Khazraj. Nah termasuk yang mereka pilih ini adalah kaum Quraisy karena mereka melihat bahwa kaum Quraisy ini memiliki kekuatan. Akhirnya mereka pun datang ke Makkah tujuannya adalah untuk bersekutu dengan bangsa Quraisy. Ya, dalam memerangi kabilah Al-Khazraj. Fadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Islam. Jadi ini pun jadikan kesempatan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi mereka. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa di antara ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, beliau mengatakan, halakum fi khairin mimma bihi. Apakah ada yang lebih baik tujuannya dari tujuan kalian datang untuk ya, meminta bantuan kepada bangsa Quraisy? Apakah ada yang lebih baik? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pada mereka bahwa apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau sampaikan ini jauh lebih baik dari tujuan kalian datang untuk meminta bantuan kepada bangsa Quraisy. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam kepada mereka, sekelompok para pemuda dari kabilah Aus ini, faqala Iyas bin Mu'ad minhum. Maka Iyas bin Mu'ad yang merupakan bagian dari mereka di antara pemuda yang datang wa kana syabban hadatsan dan beliau adalah seorang yang masih sangat muda sekali ketika itu ketika dia mendengarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia pun mengatakan ya kaum wahai kaumku hadza wallahi khairum mimma ji'na lahu apa yang disampaikan ini demi Allah lebih baik dari apa yang kami datang untuknya yaitu untuk meminta bantuan kepada bangsa Quraisy apa yang disampaikan ini jauh lebih baik. Jauh lebih bermanfaat. Nah. Ya. Sehingga mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan kesempatan apalagi dalam kondisi mereka terkalahkannya dalam peristiwa perang Bu'ats itu ya terdesak kabilah Aus ini orang-orang pilihan sebagian tokoh-tokoh penting mereka itu banyak yang terbunuh dalam peristiwa perang Bu'ath ini. Sehingga ketika mereka mendengarkan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan dalam keadaan hati mereka terenyuh, dalam keadaan hati mereka sedih dengan kondisi yang mereka dapatkan di kota Madinah. Ada penawaran Islam bahwa Islam akan menyatukan mereka, bahwa Islam adalah merupakan agama yang benar, bahwa Islam adalah merupakan agama yang penuh rahmah, kasih sayang, Islam yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka mereka pun tertarik. Sehingga kata Iyas bin "Hada wallahi khairun mimma jinalah." Ini jauh lebih baik dari tujuan kami datang ke sini untuk meminta bantuan pada kaum Quraisy. Karena kalau meminta bantuan pada kaum Quraisy tidak ada habisnya. Yang diperangi adalah saudara mereka sendiri dari kaum Khazraj. Ya. Dan mereka seakan telah bosan dengan kondisi itu. Mereka ingin berhenti. Nah, namun yang terjadi adalah terus peperangan demi peperangan. Nah, sehingga Iyas bin Mu'ad pun tertarik dengan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Iyas bin Mu'ad menyampaikan ini, fadarabahu Abul Haisar, maka Abul Haisar pun memukul ya. Memukul Iyas bin Mu'ad. Wantaharahu dan menghardiknya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dia mengambil tanah lalu kemudian dipukulkan di wajahnya Iyas bin Mu'ad dengan ucapannya ini. Fasa kata akhirnya diam Iyas bin Mu'ad. Tidak lagi mengomentari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yatimma lahumul hilfu fansarafu ila biladihim. Kemudian belum sempurna terjadi kesepakatan untuk bersekutu dengan kaum Quraisy, mereka pulang kembali ke negeri mereka, kembali ke Madinah. Jadi tidak ada kesepakatan yang jelas dengan kaum Quraisy. Nah, tidak ada kesepakatan yang jelas. Fayuqalu lalu kemudian dikatakan Inna Iyas ibn Mu'ad mata musliman bahwa Iyas bin Mu'ad meninggal dalam keadaan muslim. Meninggal dalam keadaan muslim. Nah, dan dia meninggal itu bertepatan dengan peristiwa perang Bu'ath pada saat beliau kembali ke Al-Madinah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam At-Tarikh Al-Awsat dalam At-Tarikh Al-Awsat beliau menyebutkan Iyas bin Mu'ad ini termasuk di antara orang-orang yang pertama yang berhijrah minal muhajirin al-awwalin. Oleh karena itu eh, keadaan Iyas bin Mu'ad dalam hal dia masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih jelas dibandingkan As-Suwaid bin Samit. Dibandingkan Suwaid bin Samit. Ya, oleh karena itu Ibnu Sakan mengatakan lahu suhbah bahwa dia termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan bahkan disebutkan oleh sebagian mereka bahwa eh, kaumnya mendengarkan dari Iyas bin Mu'ad bahwa Iyas bin Mu'ad ini senantiasa mengucapkan tahlil, mengucapkan Allahu Akbar, ya, mengucapkan la ilaha illallah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid dan tasbih. Al-Hafidz bin Hajar mengatakan rawahu jama'atun an Ibnu Ishaq wa huwa min sahihi hadithihi bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok e, perawi dari Ibnu Ishaq dan ini termasuk di antara yang sahih dari riwayatnya. Sehingga kondisi Iyas bin Mu'ad sebagai muslim ini lebih jelas dibandingkan Suaid Ibn Samit. Namun meskipun ya keduanya menjadi seorang muslim dalam keadaan Suaid bin Samit masih dipertanyakan namun belum menyebar Islam di kota Madinah. Kenapa? Karena belum ada dai. Jadi mereka kembali ke Madinah dalam keadaan mereka tidak mendakwahkan Islam ini kepada penduduk Madinah. Sehingga Islam belum menyebar. Nanti menyebarnya Islam setelah terjadinya Bayatul Aqabah. Sebagaimana akan disebutkan nanti pada peristiwa yang berikutnya insyaallah taala sampai di sini insyaallah semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah